akhir zaman Hadir sekalian Para jamaah umrah Para penziarah Masjid Nabawi Dan juga para mukimin Semoga Allah SWT Menjaga kita dan juga bapak-bapak sekalian Menerima amal ibadah kita dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Masih kita bersama-sama mempelajari kitab di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan masalah akidah yang berjudul Al-Aqidatul Wasitiyah Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan kitab ini berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau menyebutkan di dalamnya akidah al-sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan masih kita membacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi dan juga firman Allah in tubdu khairan aw tukhfuhu أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك la'ughwiyannahum ajma'in. Di dalam empat ayat ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sifat-sifat Allah yang harus kita imani dan harus kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jal adalah al-afu. Dan bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah memaafkan. Demikian pula bahwasanya di antara sifat Allah Al-Izzah yang artinya adalah keperkasaan atau kemenangan atau kekuatan. Akan beliau sebutkan, beliau sebutkan di dalam empat ayat ini ya dengan empat ayat ini bahwasanya di antara sifat Allah adalah Al-Afu demikian pula Al-Izzah. Ayat yang pertama intubdu khairan أو أو عن سوء فإن الله Apabila kalian wahai manusia menampakkan kebaikan yaitu menampakkan ibadah baik berupa ibadah yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang wajib maupun yang mustahab autukfuhu atau kalian sembunyikan ibadah tersebut. Maka Allah SWT Maha mengetahuinya. Kemudian Allah mengatakan autakfu ansuin atau kalian memaafkan sebuah kejelekan. Memaafkan sebuah kejelekan, kejelekan baik berupa ya e, perbuatan jelek di dalam harta kita atau perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang lain kepada kita yang berkaitan dengan fisik ataupun dengan kehormatan. Au ta'fu an su'in atau kalian memaafkan sebuah perbuatan jelek yaitu yang dilakukan oleh orang lain. Fa Allah maka sesungguhnya Allah kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha memaafkan dan Allah SWT maha mampu dan Allah SWT maha mampu di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita satu di antara nama-namanya yaitu Al-Afu yang artinya adalah maha memaafkan dan setiap nama di antara nama-nama Allah mengandung sifat Allah SWT Al-Afu yang maha pemaaf Berarti di antara sifat Allah adalah al-afwu, yaitu memaafkan. Karena nama Allah berbeda dengan nama makhluk. Nama Allah SWT mengandung sifat. Oleh karena itu nama Allah adalah al-husna, yang maha indah, yang maha bagus. Di antara sebabnya karena mengandung makna yang indah. Allah SWT di antara namanya al-afu dan nama al-afu mengandung sifat al-afu yaitu memaafkan. Nah di sini atau di dalam ayat ini anjuran bagi seorang muslim dan perintah bagi seorang muslim untuk memaafkan orang lain. Karena Allah mengatakan wa auta'fu atau kalian memaafkan sebuah kejelekan, sebuah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita baik dengan ucapan dia mungkin dia membicarakan kejelekan kita atau menyakiti kita dengan lisannya, mencela kita dengan lisannya atau perbuatan buruk yang dilakukan dengan dengan dengan bukan dengan ucapannya tetapi dengan perilakunya. Baik yang berkaitan dengan fisik maupun dengan harta. Terkadang berbuat jelek ia kepada kita dengan mendolimi kita di dalam masalah harta atau mendolimi kita di dalam masalah di dalam di dalam fisik kita maka Allah mengatakan au ta'fu ansu atau kalian memaafkan dari sebuah perbuatan jelek fa Allah maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memaafkan dan ini adalah illah kenapa kita memaafkan orang lain di antara sebabnya Allah SWT memiliki nama Al-Afu Yaitu bahasanya Allah maha memaafkan Dan Allah Qadiran Allah SWT maha mampu Artinya Allah SWT memaafkan kita Maha memaafkan kita Padahal Allah SWT mampu untuk menghadap diri kita Allah SWT mampu untuk menghadap Dan menyiksa kita karena kezaliman yang kita lakukan Tetapi Allah afuwan. Allah SWT maha, memaafkan. Demikian pula seorang muslim ketika dia mengetahui bahasanya Allah SWT dia adalah zat yang maha memaafkan padahal dia mampu untuk menghadap kita tetapi banyak dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal dan dia senang apabila dimaafkan dan diampuni oleh Allah maka dalam dia juga memaafkan orang lain wa anta'fu au ta'fu an su'in atau kalian memaafkan sebuah kejelekan. ini adalah dorongan bagi seorang muslim untuk ia memiliki sifat memaaf kepada orang lain. Sebagaimana Allah SWT memaafkan hamba-hambanya dan Allah mampu untuk menyiksa hambanya, tetapi Allah maafkan mereka. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan tidak diadab karena dosa-dosa yang mereka lakukan maka demikian pula seorang muslim ia berusaha untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, apalagi hanya permasalahan sepele. Ya, permasalahan dunia. Ya, jangan sampai hanya karena permasalahan dunia kemudian terjadi saling yang memutuskan silaturahim, yang memutuskan tali ukhuwah di antara di antara mereka. Dan memaafkan ini pahalanya besar di sisi Allah Azza Wajalla. Dan seorang muslim boleh membalas. Tapi kalau dia membalas sebuah kejelekan, maka dia harus di hati. Jangan sampai dia membalas dengan sebuah kezaliman. Apabila membalas, maka membalas dengan yang setimpal. Tidak boleh dia membalas, tapi membalas dengan yang berlebihan sehingga justru dia terjerumus di dalam kezaliman. Allah SWT mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun faman afa wa aslaha fa 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin dan balasan bagi perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya yang balasan dari perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya boleh seseorang membalas dengan yang setimpal yang dipukul sekali maka dia memukul sekali dengan kadar yang sama tapi Allah mengatakan setelahnya faman afa maka barang siapa yang memaafkan wa aslah dan dia mendamaikan memperbaiki fa Allah maka pahalanya adalah atas Allah swt. wa Allah maka pahalanya atas Allah menunjukkan bahwasanya dia mendapat pahala yang besar dan ini lebih baik daripada dia membalas membalas dia boleh tetapi apabila dia memaafkan dan memperbaiki maka yang demikian adalah lebih baik dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Itu orang yang membalas dengan berlebihan. Yang dipukul sekali kemudian dia membalas dua kali atau dipukul dengan pukulan yang ringan kemudian dia membalas dengan pukulan yang keras. Ini namanya zalim. Jadi di sana ada tiga golongan. Golongan yang pertama membalas kejelekan dengan kejelekan yang setimpal. Ini boleh. Golongan yang kedua memaafkan. Maka ini yang paling afdol. Yang ketiga adalah orang yang membalas dengan dengan sesuatu yang berlebihan. Membalas dengan berlebihan maka ini adalah orang-orang yang yang boleh. Yang paling afdol adalah yang memaafkan. Dan Allah SWT yang menjadikan sifat pemaaf ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera yang menuju ampunan dari Rabb kalian dan juga kepada surga yang luasnya meliputi langit-langit dan juga bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya, surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut di antaranya adalah yunfikuna fis sarra nara wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka berinfak baik dalam keadaan mereka senang maupun dalam keadaan mereka susah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia mereka berinfak ya tidak lupa dengan berinfak fi sabilillah Demikian pula apabila dia dalam keadaan susah, dia juga tidak lupa untuk berinfak menyisihkan sebagian hartanya di sisi ya di, eh, sebagian hartanya fi sabilillah Kemudian wal kadhiminal al Dan di antara sifat orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal adalah orang yang menahan amarahnya. Ya ketika dia terpanas-panas eh, eh, ter, terpanas-panasi hatinya ya dijadikan emosi oleh sebagian orang maka dia berusaha untuk menahan emosinya padahal dia mampu untuk mengungkapkan emosi tersebut dan mampu menumpahkan kemarahannya baik dengan lisannya dengan cara mengumpat atau dengan tangannya dengan cara memukul dan seterusnya tetapi karena dia memiliki takwa kepada Allah Azza wa Jalla akhirnya dia menahan amarahnya. Bagaimana dia tidak berucap kecuali ucapan yang diridhai oleh Allah? Bagaimana dia tidak memukul atau menggunakan tangannya kecuali apabila diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Wal kadhiminal ghair. Kemudian Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Dan di antara sifat mereka yaitu orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan manusia. Memaafkan manusia yaitu memaafkan kesalahan mereka apabila ada di antara mereka yang salah di dalam mengucap atau salah di dalam berbuat dan ini adalah tabiat manusia sebagaimana kita juga manusia dan sering bersalah maka saudara kita juga demikian tidak ada di antara kita yang maksum kecuali orang yang memang dijaga oleh Allah seperti para nabi dan juga para rasul kullu bani adam khata Ya setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, sering berbuat salah. Ya Allah eh, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam khata, artinya sering berbuat salah. Ya, karena khata di sini adalah min syaghil mubalaghah, ya termasuk lafaz yang menunjukkan sering. Artinya anak manusia, anak Adam ini memang tabiatnya sering berbuat berbuat salah. Sebagaimana kita juga sering berbuat salah dan kita juga senang apabila kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain maka demikian pula sikap kita apabila ya ada orang lain yang berbuat salah kepada diri kita ya terutama keluarga kita ya istri demikian pula anak kita yang sering bersama kita di rumah tentunya mereka sering melakukan ya kesalahan kepada kita dan kita pun juga sering yang berbuat salah kepada mereka maka sangat indah apabila di sebuah rumah ya mereka saling memaafkan satu dengan yang lain nas dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia yang lain. Dan memaafkan ini adalah butuh perjuangan. Ya, dan seseorang berusaha untuk yang menghindarkan atau menjauhkan dari ya dari keinginan pribadi. Berat bagi seseorang terkadang untuk mema memaafkan. Tapi apabila dia bersungguh-sungguh ya ingin bersifat sebagai orang yang bertakwa, dan ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia ya, memaafkan manusia yang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Dan jangan dia ikut dengan bisikan syaitan yang senantiasa membisiki manusia supaya ia tidak memaafkan orang lain dan membisiki bahasanya kalau engkau memaafkan berarti engkau adalah orang yang lemah, engkau adalah orang yang hina, berarti dia yang benar dan seterusnya. Ya tidak, seorang muslim ya seorang yang beriman berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain dan semakin dia memaafkan kesalahan orang lain maka Allah SWT akan menambah ya kewibawaan akan menambah ketinggian bagi orang tersebut dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW mengatakan wala zadallahu abdan bi'afwin illa izzan dan Allah SWT tidak menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali izzan, yang kecuali kewibawaan, yang kecuali ketinggian, kecuali kemenangan. Kemudian beliau mengatakan waman tawadha'a lillahi rafa'a dan barang siapa yang e, bertawadhu yaitu merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Padahal dia adalah orang yang mungkin memiliki keutamaan tetapi dia bertawal merendahkan dirinya di hadapan manusia, tidak merasa dirinya lebih daripada manusia yang lain, maka apabila dia memiliki sifat tawadhu yang demikian dan dia lakukan itu lillah, ya karena Allah, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Jadi ini adalah e, sikap yang baik dan sifat yang baik bagi seorang muslim yaitu memaafkan manusia yang lain. Dan e, memaafkan terkadang kita dalam keadaan mampu untuk membalas dan dalam keadaan lain kita memaafkan dan kita dalam keadaan tidak mampu untuk membalas. Ya di sana ada dua keadaan. Yang kita memaafkan dalam keadaan kita mampu untuk membalas. Dan di sana ada keadaan yang seseorang memaafkan dan memang keadaan dia tidak bisa membalas kezaliman tersebut. Maka keadaan yang pertama inilah yang allah. Yang seseorang dalam keadaan mampu ya untuk membalas perbuatan tersebut tetapi dia maafkan ya maka ini adalah tentunya sebuah keutamaan ya kita misalnya memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat dan kita ditolimi oleh orang yang mungkin rendah kedudukannya di bawah kita dan kita mampu memiliki kemungkinan memiliki kekuatan untuk membalas kedoliman tersebut tetapi kita tidak lakukan kemudian kita memilih memaafkan orang tersebut maka ini adalah keadaan yang sangat utama Ya karena seseorang berarti tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya dia memiliki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sana ada keadaan ya seseorang memaafkan dan dia dalam keadaan dalam keadaan lemah. Maka yang pertama tadi itulah yang sangat utama ya seseorang memaafkan padahal dia mampu untuk membalas. Oleh karena itu tadi yang di dalam ayat tadi Allah menggabungkan antara dua nama. Yang pertama adalah Al-afu yang kedua adalah al-qadir. Al-afu artinya adalah yang maha memaafkan. Al-qadir artinya adalah yang maha mampu. Allah SWT maha memaafkan padahal Allah SWT maha mampu untuk membalas perbuatan hambanya. Nah, Kemudian ayat selanjutnya wa qawlihi dan juga firman Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim dan dalam mereka yaitu orang-orang yang beriman memaafkan wal yasfahu dan dalam mereka berpaling artinya mereka memaafkan dan mereka berpaling artinya berpaling tidak mau membalas ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum apakah kalian bukankah kalian wahai orang-orang yang beriman cinta dan senang dan bahagia apabila Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah adalah zat yang maha mengampuni dan juga maha penyayang. Ayat ini turun ya dengan sebab ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah yang pertama beliau e, memutus nafkah yang beliau berikan kepada Mistah Mistah ibnu Uthadah ini adalah salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang nanggung yang menafkahi Misbah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika terjadi fitnah ya ketika terjadi fitnah yaitu e, Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah ya oleh sebagian orang ya orang-orang munafikin. Kemudian ada sebagian sahabat yang terjerumus. Ya artinya mereka ikut berbicara dalam masalah ini. Maka di antara yang berbicara tentang fitnah ini adalah Misqah Ibnu Utsadah dan beliau adalah salah seorang kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Misqah yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ya radhiyallahu anhu terjerumus dia bersama sebagian orang berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk memutus nafkahnya kepada Mistah. Yang bersumpah untuk memutus nafkahnya kepada Mistah. Maka Allah SWT menurunkan ayat yang sebagian yang disebutkan oleh Syekh di sini kita bacakan secara keseluruhan. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum والسعة أن ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Janganlah ya orang-orang yang memiliki keluasan di antara kalian Orang-orang kaya di antara kalian bersumpah Untuk tidak memberi kepada orang-orang yang miskin Dan juga orang-orang yang e, memberi kepada kaum kerabat Memberi kepada orang-orang yang miskin dan memberi kepada orang-orang yang berhijrah fisabilillah. Allah mengatakan jangan orang kaya di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi. Ya, untuk tidak memberi kepada kaum kerabat, demikian pula orang yang miskin dan orang yang berhijrah fisabilillah. Kemudian Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka yaitu orang-orang kaya tersebut memaafkan dan juga berpaling. Artinya sudah tidak perlu dibalas. Maafkan saja apa yang dia yang dia lakukan. Dan ini adalah ya eh, keutamaan yang besar dan sifat yang sangat agung. Ya bagaimana apabila ini terjadi pada diri bapak yang sendiri? Bayangkan ya bapak memberi nafkah kepada keluarga sendiri. Ya kita beri nafkah dan dia adalah orang yang membutuhkan dan kita adalah orang yang kaya. Kita beri nafkah kepada dirinya. Kemudian ternyata ketika terjadi fitnah yang menimpa anak putri kita. fitnah bahasanya dia berzina. Dan dia melakukan ini dan melakukan itu. Kemudian dia berbicara bersama orang lain. Oh iya, itu anaknya sepulan berzina dan seterusnya. Padahal dia tidak melakukan dan ini adalah sebuah fitnah yang nyata. Bagaimana perasaan kita? Ya tentunya sangat marah. Dan ingin sekali kita membalas. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau bersumpah untuk memutus nafkahnya kepada misbah. Ya, tapi Allah SWT menyuruh dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman supaya wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. ia memaafkan karena Allah dan berpaling dari membalas karena karena Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Bukankah kalian wahai orang-orang yang beriman senang dan bahagia dan bersalah kalian berdosa kemudian Allah mengampuni dosa kalian ya tentunya pertanyaan seperti ini maksudnya adalah ya eh, jawabannya pasti iya ya seorang muslim tentunya senang ya apabila Allah mengampuni dosanya ketika dia berdosa mengampuni kesalahannya ketika dia bersalah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum bukankah kalian wahai orang-orang beriman senang apabila Allah mengampuni dosa dosa kalian. Kita sangat butuh dengan ampunan dari dari Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dan ini yang membinasakan kita di dunia dan membinasakan seseorang di akhirat. Apabila Allah tidak mengampuni dosa kita dan tidak merahmati kita, niscaya kita termasuk orang yang merugi. Ya, oleh karena itu setiap muslim senang apabila dia berdosa kemudian bertobat kepada Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masing-masing kita bersalah. Demikian pula hendaknya itu kita lakukan kepada saudara kita. Ya kita maafkan mereka dan kita berpaling dari uh, membalas yang yang mereka lakukan sebagaimana yang Allah sudah tunjukkan dan Allah uh, berikan petunjuk petunjuknya kepada kita di dalam ayat ini. Wallahu ghafurur rahim dan Allah SWT adalah zat yang maha pengampun dan ini adalah menunjukkan bahasanya Allah SWT di antara namanya adalah Al-Ghafur dan sebelumnya ayyaghfirallahu lakum menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah Al-Maghfirah Al-Ghafur ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang artinya adalah maha pengampun dan bahasanya Allah memiliki sifat Al-Maghfirah dan maghfirah artinya secara bahasa adalah as-satr, yaitu menutupi. Jadi makna di antara makna-makna al-ghafur bahwasanya Allah Subhanahu wa menutupi dosa hambanya. Apabila dia mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku memohon ampun kepadamu. Maka maksudnya adalah memohon maghfirah di antara maknanya adalah memohon kepada Allah supaya dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ditutupi dari pandangan manusia. Tidak dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ditunjukkan dosanya kepada orang lain. Karena apabila ya sampai manusia mengetahui dosa kita, mengetahui aib kita, mengetahui kesalahan kita, tentunya kita tidak akan ya tidak hidup dalam keadaan yang nyaman seperti sebelumnya. Ya, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak menutupi dosa yang kita yang kita lakukan. Terkadang kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kalau itu sampai dilihat oleh tetangga kita, atau saudara kita, atau murid kita, atau guru kita, niscaya kita akan segera dijauhi oleh oleh orang. Tapi Allah tutupi. Ya Allah tutupi dan dia dalam makna di antara makna Al-Ghafur yaitu Allah mengampuni, Allah menutupi dosa dosa seseorang. Ar-Rahim Allah SWT Maha Penyayang ya menunjukkan bahasa di antara nama Allah adalah Ar-Rahim mengandung sifat ar rahmah yaitu kasih sayang. Kita tetapkan sebagaimana datangnya Allah SWT memiliki nama Al-Ghafur dan memiliki nama Ar Rahim mengandung sifat Al-Maghfirah demikian pula mengandung sifat ar rahmah Nah. Dan setelahnya wa qawlihi walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah mengatakan dan e, bagi Allah lah al-izzah. Ini maksud dengan al-izzah ada yang mengartikan al-ghalabah yaitu kemenangan. Ada yang mengatakan al-quwwah yaitu kekuatan. Walillahil izzah dan bagi Allah lah kekuatan dan juga kemenangan. Wali rasulihi demikian pula bagi rasulnya walil mu'minin dan juga orang-orang yang beriman. Ayat ini turun berkaitan dengan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang mereka mengucapkan ucapan yang besar yang ketika mereka pulang dari peperangan bersama Nabi SAW menuju ke kota Madinah yang mereka mengucapkan ucapan yang mereka mengatakan ya la irraja'na ilal al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal mereka mengatakan kalau kita nanti kembali ke kota Madinah, yaitu ke kota ini, niscaya orang yang lebih mulia akan mengeluarkan yang lebih hina. Niscaya yang lebih mulia akan mengeluarkan, akan mengusir yang lebih hina. Dan yang mereka maksudkan, yang paling mulia, yang lebih mulia di sini adalah mereka, yaitu orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay dan juga para pengikutnya. Mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Mereka mengatakan la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Apabila kita kembali ke kota Madinah, niscaya kita yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina yang maksudnya adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya ini diucapkan oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menurunkan sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan yaquluna la irja'na ila madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-'adhal walillahi al-'izzatu wa li rasulih munafiqina la Allah SWT yang Maha mendengar. Ya dan tidak ada yang samar ya bagi Allah SWT Allah SWT mendengar ucapan yang diucap diucapkan oleh musuh-musuh Allah meskipun tidak didengar oleh Rasulullah SAW tidak didengar oleh seluruh sahabat tapi Allah SWT yang ada di atas arsh mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya Allah turunkan ayat ini ya kepada Rasulullah SAW Allah kabarkan tentang ucapan orang-orang munafik tersebut yaqulun la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Mereka mengatakan apabila kami pulang ke Madinah, niscaya orang yang lebih mulia akan mengusir yang lebih hina. Kemudian Allah mengatakan walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin. Dan al-izzah kemuliaan, kemenangan, kekuatan adalah milik Allah ya membantah ucapan orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami lebih mulia daripada Rasulullah dan juga para para sahabat. Kemuliaan yang sebenarnya adalah milik Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-izzah. Karena Allah mengatakan walillahi al-izzah. Berarti di antara sifat Allah adalah al-izzah. Oleh karena itu eh, di antara nama Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah al-aziz. Allah SWT mengatakan wa huwal azizul hakim. Dan Allah SWT mengatakan wa kana Allahu qawiyan aziza. Di antara nama Allah adalah Al-Aziz. Dan setiap nama seperti yang tadi kita sebutkan mengandung sifat. Allah SWT Al-Aziz berarti Al-Aziz berarti mengandung sifat Al-Izzah. Ya, setiap nama Allah itu mengandung mengandung sifat. Adapun nama makhluk maka belum tentu mengandung sifat. Ya terkadang terkadang ya seseorang dinamakan uh, Muhammad misalnya. Yang artinya adalah orang yang dipuji, tetapi belum tentu dia akhlaknya terpuji. Seseorang dinamakan Toyib, baik, tetapi belum tentu dia memiliki ya akidah, memiliki akhlak yang baik. Artinya nama kita terkadang hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat. Adapun Allah SWT maka setiap nama di antara nama-nama Allah ini pasti memiliki atau mengandung mengandung sifat. Ini adalah bantahan bagi kelompok yang mereka mengatakan bahasanya Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Jadi mereka mengatakan Allah Ar-Rahman tetapi tidak memiliki sifat rahmat. Allah SWT Al-Alim tetapi tidak memiliki sifat ilmu. Mereka mengatakan Allah adalah Al-Halim tetapi tidak memiliki sifat al-hilm. Ini adalah uh, keyakinan yang batil dan akidah yang sesat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka meyakini bahwasanya setiap nama di antara nama-nama Allah ini mengandung sifat yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Wali rasulihi demikian pula bagi rasulnya. Wali mu'minin demikian pula bagi orang-orang yang beriman. Ya, Rasul itu Rasulullah SAW memiliki izzah, memiliki kekuatan. kalau Allah SWT yang memberikan kekuatan kepada beliau. Demikian pula orang-orang beriman yang mereka memiliki izzah, Allah SWT yang telah memberikan izzah kepada kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahasanya seseorang apabila ingin memiliki izzah, ingin memiliki kekuatan, ingin memiliki kewibawaan, ingin memiliki kemuliaan, maka tidak ada cara lain kecuali meminta kemuliaan tersebut dari Allah yaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Inilah cara seorang muslim untuk mendapatkan mulia yang bukan dan bermaksiat kepada Allah dan bukan dengan cara mencari al-izzah kepada orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Al-izzah yang sebenarnya kita dapatkan ya dari Allah Azza wa Jalla dialah yang memiliki izzah dan dialah yang menolong ya dialah yang memuliakan orang-orang yang beriman. Nah. Kemudian setelahnya fa tika la uhyannahum ajma'in. Ini adalah ucapan ya eh, iblis laknatullah alaih yang Allah Allah Subhanahu sebutkan Allah hikayahkan di dalam Al-Qur'an. Ya dia berjanji kepada Allah di hadapan Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Allah mengatakan qal fa bi'izzatika la ughriyannahum ajma'in. Dia yaitu iblis berkata di hadapan Allah SWT bersumpah mengatakan bi'izzatika dengan kemuliaan bersumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah la ughwiyannahum ajma'in sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya yaitu Adam dan juga anak keturunannya ya setelah dia dilaknat oleh Allah SWT ya maka dia berjanji di hadapan Allah bahkan di sini bersumpah mengatakan bi'izzatika dengan kemuliaan ada yang mengatakan bahasanya bi ba di sini adalah ba sumpah yang seorang mengatakan billah atau bi rahmatillah atau bi ba di sini adalah bak sumpah. Dia bersumpah di hadapan Allah. Artinya benar-benar dia akan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengucapkan sumpahnya. La nahum sungguh aku akan menyesatkan mereka. La di sini adalah la atau lam di sini dalam bahasa Arab fungsinya adalah untuk menguatkan. Apabila datang di sebuah kalimat maka maknanya adalah menguatkan. Dia benar-benar akan melakukan. Demikian pula nun taukid setelahnya nun ya la nahum nun di sini adalah nun tauke. yang fungsinya juga untuk menguatkan. Jadi dikuatkan dengan la, dikuatkan dengan nun dan dikuatkan dengan sumpah. Menunjukkan bahasanya iblis benar-benar bertekad untuk menyesatkan manusia. Sebagian mereka atau semuanya dia mengatakan ajmain. Semuanya ingin disesatkan. Ini adalah sumpah dari syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia menyesatkan mereka dari arah mana saja. Yang penting mereka keluar dari jalan Allah. Karena kita tahu jalan Allah ini satu. Jalan Allah ini adalah satu yaitu sirat al-mustaqim. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan ini. Dan di sana ada jalan-jalan yang lain di sekitar jalan tersebut. Dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Yang senantiasa syaitan berusaha untuk menggoda kita mengeluarkan kita sejauh-jauhnya dari dari jalan yang yang lurus. Kalau bisa digeret ke kanan ke kanan. Kalau bisa digeret ke kiri ke kiri dan seterusnya. Mereka tidak peduli di mana kita akan terjatuh dan di mana kita akan keluar dari jalan yang lurus tersebut. Ya oleh karena itu istiqomah di atas jalan yang lurus ini adalah perkara yang yang e, luar biasa dan bukan perkara yang mudah dan kita sebagai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu ketika kita membaca ya di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, ihdinas mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang yang lurus. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa. Ini adalah doa yang paling afdal. Bayangkan doa ini banyak sekali Ya, doa ini banyak sekali, tetapi Allah memilih ya di antara sekian banyak doa, doa untuk meminta yang meminta kepada Allah jalannya yang lurus. Kemudian Allah yang letakkan doa tersebut di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam setiap rakaat di dalam solat kita. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Dan dalam seseorang ketika membaca Al-Fatihah ya dia benar-benar pahami maknanya dan dia membaca doa ini dengan sebenar-benarnya meminta kepada Allah jalan yang lurus ya dengan hati yang yang benar-benar eh, dihadirkan ya bukan hanya sekedar mengucapkan ya karena di dalam sebuah hadis ya Allah tidak mendengar doa dari hati yang lalai Allah tidak mendengar doa dari hati yang lalai artinya dia menyebutkan dengan lisannya tetapi hatinya lalai dari makna doa tersebut. Kita katakan dan kita membaca ihdinash shiratal mustaqim, kita pahami maknanya dan kita benar-benar meminta kepada Allah. Dan Allah Maha mengabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat doa. Ya Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, hendaklah kalian memohon kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ya apabila kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, maka niscaya Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus bagaimanapun manusia berusaha untuk menghalangi kita dari jalan yang yang lurus. Karena fitnah ini e, begitu banyak. Godaan dari syaitan, ya godaan dari dunia, godaan dari syahwat dan seterusnya yang memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Tapi ketika manusia bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sesungguhnya, niscaya Allah SWT akan memberikan dia petunjuk meskipun manusia berusaha untuk menghalangi dia dari jalan yang lurus tersebut. Nah. Kemudian Allah mengatakan setelahnya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka adalah orang yang ikhlas. Ini diucapkan oleh iblis di hadapan Allah bahasanya semua bisa digoda oleh dia ajmain kecuali orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hamba Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahasanya ikhlas sebab seseorang terhindar dari godaan syaitan. Tapi sebaliknya yang namanya Ria namanya sum'ah dan yang semacamnya ini memudahkan seseorang terjerumus di dalam godaan syaitan. Ya, oleh karena itu seseorang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas ya di dalam ucapannya, di dalam seluruh ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam mereka diperintah ya kecuali untuk mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi um, um, merupakan jalan bagi seseorang untuk selamat dari godaan syaitan yaitu seseorang ikhlas di dalam beramal dan juga di dalam beribadah. Syahid dari ayat ini Syaitan mengatakan Fabi'izzatik Maka dengan izzahmu Yang bersumpah dengan sifat Allah Yaitu izzah Dan ini menunjukkan bahasanya e, Seseorang di dalam bersumpah Hanya boleh bersumpah dengan nama Dan juga sifat Allah Dengan nama dan juga sifat Allah Seseorang mengatakan Allah Atau mengatakan Warrahman Atau mengatakan Warabbil Ka'bah Menyebutkan nama Allah boleh Ya, dan harus seseorang ketika bersumpah menyebut nama atau sifat di antara sifat-sifat Allah. Demikian pula bersumpah dengan sifat. Ya, dengan mengatakan bi'izzatillah yang menyebutkan sifat Allah bi'izzatillah atau warahmatillah. Ini adalah bersumpah dengan sifat Allah. Boleh seseorang bersumpah dengan nama dan juga sifat Allah. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan selain nama dan juga sifat Allah. Ini tidak boleh yang bersumpah dengan makhluk yang bersumpah dengan Ka'bah misalnya dengan mengatakan demi Ka'bah atau bersumpah dengan Nabi Muhammad mengatakan wan nabi Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang makhluk meskipun beliau adalah makhluk yang paling utama tetapi tidak boleh kita bersumpah dengan beliau demikian pula Ka'bah ini adalah makhluk Allah tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk yang diperbolehkan adalah mengatakan warabbin nabi atau mengatakan warabbi al-ka'bah ya dengan robnya nabi itu Allah SWT atau mengatakan warabbil ka'bah dengan robnya ka'bah maka ini diperbolehkan karena bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat Allah azza wa wajalla baik Ya mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Orang yang berwudu memakai sepatu dibuka atau tidak Ya, kalau sepatunya adalah sepatu yang seperti uh, apa yang menutupi kedua mata kaki dan dia uh, memakainya dalam keadaan suci. Artinya dia berwudu, kemudian setelah itu baru memakai sepatu tersebut. Dan, eh, dan sepatunya adalah menutupi sampai kedua mata kakinya. Maka dalam keadaan demikian, apabila dia dalam keadaan mukim, boleh dia mengusap sepatunya ketika berwudu kembali. Yang ketiga dia berwudu misalnya dia batal setelah itu kemudian dia berwudu maka cukup dia mengusap kedua sepatunya satu kali dan tidak perlu dia membuka sepatunya. Kalau dalam keadaan mukim maka waktunya sampai satu hari satu satu malam. Adapun dalam keadaan musafir maka sampai tiga hari tiga malam. Ya, ini adalah uh, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi kalau e, ketika dia memasukkan sepatu tidak dalam keadaan suci maka tidak boleh. Ya apabila dia memakai sepatunya dalam keadaan dia tidak suci, artinya belum berwudu. Maka dia harus melepas sepatunya. Jadi disyaratkan ya untuk mengusap sepatu ketika berwudu itu disyaratkan dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. tidak ada sholat jamak antara eh, sholat Jumat dengan sholat asar. Bolehkah kita berniat sholat duhur pada waktu mengikuti imam sholat Jumat sehingga sholat dapat dijamak dengan sholat asar? Kalau kita sholat di belakang imam dan dia kita mengikuti atau menghadiri Jumat, maka kita niatnya sholat Jumat. Jadi ya, kita niat sholat Jumat bersama imam. Dan kita lakukan sholat asar nanti pada waktunya dan tidak kita jamak dengan eh, dengan sholat Jumat. Allah Taala a'lam. Apakah ada sholat sunnah rawatib saat safar di Madinah atau di Mekah? Sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib yang jumlahnya ada 12 rakaat, yaitu dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah sholat isya ini adalah dinamakan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya ada 12 rakaat. Dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan mukim. Adapun dalam keadaan safar, maka beliau SAW di antara petunjuk beliau meninggalkan sholat rawatib tersebut. Kecuali dua rakaat sebelum subuh. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan, ini tidak boleh tinggalkan baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Oleh karena itu semuanya yaitu sholat rawatib tersebut kita tinggalkan apabila kita dalam keadaan safar kecuali dua rakaat sebelum subuh maka ini tetap kita lakukan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan puasanya dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Dan apabila seorang muslim ketika dia dalam keadaan mukim senantiasa menjaga salat rawatib ini Ya dia jaga dan apabila dia lupa atau dia ketinggalan dia qadha maka ketika dia musafir Allah SWT tetap akan memberikan dia pahala meskipun dia meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza safara al-'abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman sahihan Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam apabila seorang hamba melakukan safar atau dia sakit maka akan ditulis baginya amalan yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan dia sehat. Jadi seandainya kita ketika kita dalam keadaan sehat yang senantiasa menjaga ibadah ini itu sholat sunnah rawatib kita kerjakan terus sesuai dengan kemampuan kita Kemudian suatu saat kita sakit sehingga hanya bisa melakukan yang wajib-wajib saja. Maka Allah SWT dengan rahmatnya tetap menulis pahalanya bagi kita. Meskipun kita tidak mengamalkan sholat sunnah rawatib tersebut. Demikian pula apabila kita sabar. Meskipun kita tidak melakukan sholat sunnah rawatib tersebut, ya, dan kita melakukan dan, kita melakukan sabar. maka Allah SWT tetap akan menulis pahala sholat sunnah rawatib tersebut untuk untuk diri kita. Dan ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah umrah berulang-ulang dan menuju miqat berkali-kali dalam satu kedatangan ke Mekah? Bolehkah? Bolehkah yang demikian? Nah, ini sering ditanyakan oleh jamaah sekalian karena memang di sana banyak uh, travel yang menawarkan kepada para jamaah untuk mengulang-ulang umrohnya. Jadi dengan biaya yang sama, dengan perjalanan yang sama, kemudian dia melakukan umroh lebih dari sekali dalam satu perjalanan. Bagaimana yang benar dalam masalah ini? Allah Ta'ala alam yang lebih sahih dari pendapat-pendapat bahasanya bepergian sekali ini hanya umroh sekali saja. Bepergian sekali ini hanya umroh sekali saja dan ini berdasarkan apa yang datang dari Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk mengambil manasik umroh kita dari beliau. Beliau mengatakan, amni manasik aku Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Dan beliau SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan umroh. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau SAW setelah hijrah ke kota Madinah melakukan umroh empat kali melakukan umrah empat kali. Dan semuanya dilihat oleh para sahabat dan direkam oleh mereka bagaimana cara beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah tersebut. Ya tinggal seorang muslim mengambil dari beliau bagaimana beliau melakukan umrah. Sambilkan contoh umrah yang beliau lakukan pada tahun 7 Hijriah yang dinamakan dengan umrahul qadha. Umrah dalam rangka mengqadha umrah sebelumnya karena pada tahun 6 Hijriah itu setahun sebelum sebelumnya beliau dan juga para sahabat berusaha untuk melakukan umrah akan tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy yang saat itu memang mereka sedang atau masih berkuasa dan masih menguasai kota kota Mekah. Sampai ke Hudaybiyah ternyata dihalangi dan sudah berusaha beliau dan juga para sahabat untuk masuk tetapi akhirnya tetap tidak boleh sampai akhirnya di sana ada perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang isinya beliau dan juga para sahabat tahun tersebut dipersilakan pulang dan setahun lagi baru melakukan umrah. Ya dan antara isinya mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah setelah melakukan umrah lebih dari tiga hari. Lebih dari tiga hari. Benar. Ya setahun kemudian beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum datang pada bulan Dzulqa'dah dan melakukan umrah Kemudian setelah melakukan umrah beliau dan juga para sahabat tinggal di kota Mekah tidak lebih dari tiga hari sesuai dengan perjanjian. Ya kemudian mereka meninggalkan kota Mekah. Perhatikan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat tinggal di kota Mekah dan waktunya sangat memungkinkan sekali bagi beliau untuk mengulang-ulang umrahnya. Tetapi apakah beliau lakukan selama tiga hari tersebut? Jawabannya tidak ada nukilan dan tidak ada riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang umrahnya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada riwayat bahwasanya mereka mengulang-ulang umrahnya dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik untuk diri diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang lain. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada para sahabatnya wahai para sahabatku mumpung kita di Mekah dan perjalanan dari kota Medina bukan perjalanan yang pendek dan perjalanannya adalah perjalanan yang melelahkan, yang perjalanan yang sangat panjang. Maka mari kita mumpung di Mekah, kita mengulang-ulang umrah untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita. Ini tidak diucapkan oleh Nabi saw. Demikian pula beliau tidak mengucapkan mumpung kita diizinkan oleh orang-orang Quraisy dan belum tentu kita diizinkan bulan depan tahun depan, dua tahun lagi belum tentu diizinkan. Ini juga tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini menunjukkan bahasanya perjalanan sekali ini yang disyariatkan hanya melakukan umrah sekali sekali saja. Ya, sisa waktunya kita gunakan untuk ibadah yang lain, sekitar sunnah, yang memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, demikian pula bersedekah dan beribadah secara umum di Masjidil Haram di tanah suci ini lebih afdal daripada ibadah yang dilakukan di luar di luar tanah suci. Dan apabila kita ingin yang memberikan pahala kepada orang tua kita misalnya maka bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Yang mumpung kita dibuka ya kita bersedekah atas nama orang tua kita kepada orang fakir miskin yang ada di sana atau kepada yang penuntut ilmu yang ada di sana yang kita berikan sedekah atas nama orang tua kita sehingga pahalanya ya kepada orang orang tua kita. Allah taala a'lam. Apakah yang dilakukan oleh wanita haid ketika saat umrah akan tetapi haidnya tidak berhenti ketika ia hendak pulang ke Indonesia? Nah, saya yang ya jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama di antaranya yang pertama adalah meminum pil penghenti darah. Yang meminum pil atau obat yang menghentikan darah haidnya. Dan ini dengan syarat yang tidak termudarati. Dan dia mengetahui termudarati atau tidak ini dengan konsultasi dengan dokter. Allah adalah meminum pil yang bisa menghentikan haidnya mencari obat yang eh, kira-kira uh, paling manjur kemudian juga uh, sebelumnya bertanya dulu kepada dokter ya uh, bertanya kepada dokter tersebut apakah uh, pil tersebut bisa memotorati wanita tersebut atau tidak tapi kalau tidak memotorati maka silakan ya meminum dan biasanya ini uh, manjur sebagaimana pengalaman Kemudian yang kedua, apabila hal tersebut tidak bisa dan tetap dia uh, haid ya, sampai menjelang kepulangan, maka bisa uh, beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah tetap dia uh, berdiam diri di Mekah yang bersama mahramnya dan mengundurkan diri dari perjalanan bersama jamaahnya. Jadi membiarkan jamaah pulang terlebih dahulu sementara dia dan juga mahramnya tetap berada di Mekah dan ini sesuatu yang memungkinkan Meskipun mungkin berat Ya bagi sebagian Karena mungkin harus membatalkan tiket Dan harus membeli tiket lagi mungkin Dan harus uh, menyewa penginapan Ya ini perkara yang uh, mungkin berat bagi sebagian, tetapi ini termasuk jalan keluar. Ya, atau yang kedua dan ini adalah tentu, uh, lebih berat dari yang pertama, Silahkan dia pulang bersama yang lain dalam keadaan dia masih haid dan belum melakukan tawaf dan dia pulang masih dalam keadaan ihram dan tetap diharuskan untuk ke Mekah menyempurnakan tawafnya meskipun sebulan kemudian atau dua bulan kemudian atau setahun kemudian atau dua tahun kemudian jelas dia masih dalam keadaan ihram ya, tidak boleh dia memotong kuku tidak boleh dia memotong rambut dan kalau dia memotong dengan sengaja maka dia diharuskan untuk membayar fidyah dan tentunya ini lebih berat bagi dia jadi yang lebih ringan adalah yang pertama yang bekerja sama dengan uh, eh, pihak travel yang untuk diberikan ya apa kelonggaran yang uh, mundur daripada daripada yang lain. Dan benar lebih kuat yang namanya tawaf ini uh, tetap harus dalam keadaan suci. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. yang termasuk diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain yang namanya tawaf ini harus dalam keadaan suci. Dia seperti sholat. Bedanya kalau tawaf ya ini bisa ngomong. Ya, seseorang bisa berbicara ketika dia dalam keadaan tawaf. Oh, adapun sholat maka tidak boleh. Ya, tetapi sama-sama disyaratkan harus dalam keadaan suci. Ya. Nah. Apakah boleh eh, menjamak kosor salat Jumat dengan salat asar bagi orang yang tidak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah? Kenapa yang lebih sahih bahwasanya tidak boleh menjamak antara salat Jumat dengan salat asar. Yang boleh adalah menjamak antara sholat duhur dengan sholat asar boleh. Dan ini merupakan keringanan. Ya, ini yang merupakan keringanan. Tetapi menjamak antara sholat jumat dengan sholat asar maka ini e, menurut pendapat yang lebih sahih ini tidak boleh dan tidak disyariatkan karena beda antara sholat duhur dengan sholat jumat. Dari beberapa segi. Yang pertama jumlah Yang Sholat jumat yang dua rakaat, sholat duhur empat rakaat, sholat jumat yang diawali dengan khutbah. Yang sholat duhur tidak demikian. Sholat Jumat dijaharkan ketika seseorang membaca. Ya imam menjaharkan suaranya. Ada pun sholat duhur maka sunnahnya disirkan. Berarti di sana ada yang beberapa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Sehingga pendapat yang sahih yang bahwasanya sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Jadi kita sholat Jumat terlebih dahulu bersama imam kemudian setelah itu kita melakukan sholat asar pada waktunya Allah Ta'ala a'lam Amalan sunnah apa saja yang paling utama kita kerjakan dari pagi hingga tiba di masjid ketika fatih belum naik ke mimbar. Di antaranya adalah eh, di waktu pagi di hari Jumat yang kita mandi, ya mandi, ya mandi Jumat yang untuk laki-laki ya kemudian memakai minyak wangi, memakai pakaian yang paling indah, yang paling sopan yang kita miliki. Kemudian kita bersegera menuju ke masjid. Yang di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bersegera yang menghadiri Jumat. Kemudian setelah sampai di masjid, maka disunahkan kita untuk memperbanyak sholat mutlak. Yang sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak ada batasan rokaatnya, tapi seseorang melakukannya sesuai dengan kemampuan. Yang dua rakaat dua rakaat. Ya kita sholat dua rakaat, kemudian naik lagi dan ya, salam, kemudian kita bangkit lagi melakukan dua rakaat lagi, salam, kemudian naik lagi melakukan dua rakaat sampai datang apa? Sampai datang khotib. Ya dan ini uh, datang di dalam sebuah hadis. Ya dan ini yang disunahkan yang sebelum kita uh, sebelum datang khotib, yang sebelum datang imam naik ke mimbar maka kita melakukannya demikian. Kalau kita capek misalnya melakukan sholat mutlak, maka bisa kita istirahat terlebih dahulu. Ya ingin membaca Al-Quran atau kita berzikir. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka kita lirihkan. Yang jangan kita keraskan karena kita berada di masjid dan banyak orang yang datang dan masing-masing ingin khusyuk beribadah kepada Allah. Ya kita baca Quran dengan uh, lirih, jangan dikeraskan. Allah Taala a'lam. Apakah ada fasilitas terjemahan khutbah Jumat di Masjid Nabawi? Ada, ya. Eh, Insya Allah ada terjemah khutbah Jumat dan frekuensinya 99 FM. 99 FM. Bagi yang memiliki headset maka bisa menggunakan, yang tidak memiliki bisa meminta kepada petugas yang biasanya sebelum Jumatan itu mereka menyebar yang membagikan ya, headset tersebut kepada para jamaah. Jadi frekuensinya 99. Kita bisa mendengarkan langsung ia terjemah uh, khutbah Jumat. Allah taala alam yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.